Bismillahirrahmanirrahim Ikhwani fiddin Azizakumullah Ikra ya akhwana Nah Man saya kera Haris Turid Ayah Imam Rasulullah SAW Syai'an min zalika Atau ashabuhu Thumman dur إلى أهوال التابعين وتابعيهم وفقهاء الأمة كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمه رحمه الله فكل القوم ذم الغناء حتى قال مالك إذا اشترى جارية إذا اشترى جارية فوجدها mubaniyatan fakana lalu radduha wa su'ila anil zina qala innama yaf'aluhu al-fusaku wa su'ila al-imam mata fa khalaqa waladan wa jariyatan mubaniyatan fa hadu as-sabi ila bay'inha la mughanniyatan faqila lahu inna innaha tusawi salatina alfan idza kanat mughanniyatan wa idza bi'at sazi tabijatan sabijatan ruba sawat ashrina dinara, faqala tuba'u illa ala annaha sabijatun Tayyib masuk pasal berikutnya, pasal yang baru akhir pembahasan kitab Al-Amr bil Ma'ruf wal Nahi Munkar. Di sini beliau akan mengakhiri dengan penyebutan masalah hukum asima. <clears throat> yakni hukum tentang masalah mendengarkan suatu nyanyian. Ini ya mendengar mendengar suatu musik nyanyian Qala alif rahmatullahi Al-Imam Al-Faqih Ahmad Ibn Muhammad Matur Rahman Ibn Maqdis Alam Rahmatullahi alaihi Ilam anasima Alladhi na'ni bihi al-hina Ketahuilah bahwasanya sima yang kami maksudkan di sini adalah al-hina ini ya nyanyian mendengarkan suatu nyanyian musik-musik min akbari ma tatruku bihi iblisu ilal fasadil qulub yang mana nyanyian tersebut merupakan di antara yang paling besar sesuatu yang dimana iblis akan nyusup dengannya ke apa untuk merusak hati-hati manusia. Ini dengan nyanyian. Ini faktor yang sangat besar. Di antara faktor yang sangat besar adalah nama iblis menyusupkan dalam hati manusia lewat nyanyian. Nah ini wa harra bihi khalqan la yahsuna bihil la yahsuna minal ulama waz-zuhad dan bagaimana ya apa tertipunya makhluk yang tidak batasnya dari kalangan para ulama dan zuhad ini orang-orang yang zuhud dari kalangan para ulama ulama-ulama yang secara dohir bukan ulama-ulama yang robbani tapi ulama-ulama yang mereka naudzubillah min dalik ulama-ulama apa yang kita lihat ya secara dohir secara keilmuan secara hafalan mereka sangat-sangat banyak hafalannya ini ya ini ulama-ulama dohir ada ulama-ulama robbani ada ulama-ulama dohir atau ulama-ulama su ada ulama-ulama al-akhirah ini disebutkan oleh para ulama tentang al-alim no'an. Ya, ulama seorang alim ada dua bentuk, dua jenis. Ada ulama yang dohir, ada ulama yang rabbani. Atau dengan kata lain ada ulama akhirah, ada ulama asu. Demikian. Nah di sini ulama-ulama yang mereka sekedar menghafal menghafal, kemudian tidak mengamalkannya nah inilah ya mereka lah yang banyak tertipu dengan musik sehingga iblis pun nah menyusupkan dengan musik tersebut dengan nyanyian yang tersebut akan membuat mereka terlena dan mereka akan jauh dari apa seratul mustaqim fadlan anil awam terlebih lagi ya Terlebih lagi dari kalangan orang-orang awam. Ini orang-orang yang awam. Mereka yang tidak mengenal ilmu jauh dari bimbingan Islam, mereka tiap harinya ya, ketika pagi harinya nyetel musik-musik ya lagu-lagu. Ini untuk selingan mereka, untuk sambian mereka, mungkin sambil menyapu, mungkin sambil kerja, ini sambil bersih-bersih rumah, dan ini diiringi dengan apa? Mendengarkan lagu-lagu musik-musik tersebut. Dan ini dari kalangan orang-orang yang awam. Hatta hatta da'u al qalbi ma'allahi inda sima'il ahoni al-mutrobah sampai di antara mereka menganggap orang-orang yang sudah terlena dengan nyanyian lagu-lagu mendengarkan nyanyian mereka menganggap bahwasanya bisa hadirnya hati bisa khusuknya sebuah hati bersama Allah Ta'ala ketika dia beribadah Nam, itu adalah dengan adanya sima il ahoni mutribah mutribah itu adanya nam sima mendengarkan lagu, mendengarkan nyanyian, musik-musik, mutaribah, ini ya, yang akan menggugah. Ini dengan nyanyian akan bisa masuk ke dalam hati, bisa menggugah hati yang apa? ya ini hati-hati yang tadinya mungkin apa keras bisa menjadi lembut. Nah ini, ini apa anggapan mereka Nam mengira demikian. Terutama lagu-lagu yang kadang lagu-lagu yang sedih. Nah ini, mereka mendengarkan Al-Qur'an ya, nggak mau. Alergi. nggak kerasan, baca Al-Qur'an pun nggak kerasan. Semenit dua menit bosan. Tapi ketika mendengarkan musik-musik lagu-lagu naudzubillah min dalik, ya. Kadang jenderal mereka bisa menangis ini wa dhannu anna ma aujabahu as-sima'u min tarabil qulub wa inti'ajuha dan mereka juga meyakini menganggap bahwasanya apa-apa yang bisa menyampaikan kepadanya yakni bisa menyampaikan hati bisa terenyuh ya hati bisa betul-betul apa ya ya tunduk ya adalah dengan mendengarkan demikian as-sima' ini bagaimana kaum muslimin mereka terbawa mungkin mereka nggak tersatu dalam musik-musik yang mungkin dangdutan enggak tapi mereka tersatu dalam musik-musikan yang mungkin kadang berbau islami ini pintarnya iblis pintarnya iblis ketika menggoda Bani Adam nam menjauh mungkin mereka paham ya kalau lewat lagu-lagu mungkin dangdutan nggak bisa mereka akan nyusup lewat lagu-lagu yang berbau islami ini ada nasidah nasidaria kalau zaman tahun lalu sudah lama nggak nggak tahu sekarang di TV ada atau enggak ya kalau dulu, dulu terkenal ya nasidah ria kalau sekarang nggak tahu ada atau enggak karena kita jarang nonton TV nggak tahu perkembangan sekarang bentuknya berbagai macam bentuk macam-macam ini ada di sana ya hadat alwi menciptakan cinta Rasul dilakukan. Kemudian juga orang-orang sufiah mereka membuat lagu-lagu yang kadang apa ketika membaca solawat diiringi dengan lagu-lagu yang sangat sedih sehingga akan menyentuh hatinya. Ini di antara mereka kan sangat gandrungnya dengan lagu-lagu tersebut ketika masak ya masak nasi atau mungkin sambil menyapu halaman rumah. Mereka melakukan lagu tersebut karena memang itu lagu yang sangat menyentuh hatinya, terasa. Kita pun mendengar kadang apa, masya Allah ya, kaget. Kok bisa demikian lagunya? Nah ini, dan dia mengaku Islam, lagu yang Islami. Ini memang syaitan iblis sangat pintar untuk menggoda ya Bani Adam untuk menyesatkan dari kebenaran, untuk menyesatkan manusia dari Al-Qur'an lewat lagu-lagu. Ini. Coba bandingkan mereka mereka baca Al-Qur'an dengan mendengarkan musik. Jam waktu mereka banyak mana untuk membaca Al-Qur'an dengan mendengarkan musik-musik? Maka jawabannya adalah tentunya mereka lebih banyak mendengarkan musik-musik, nam senang dengan musik tersebut. ini. Wajadun yata'allaku bil akhirah wajada ya. Ini apa? Ini mendapatkan. Artinya hatinya akan mendapatkan kait terkait ya, tergantungnya dia dengan akhirat. Bisa menembus alam yang jauh. Ini ya akan dapatkan. Kalau dengan lagu-lagu yang mungkin apa lagu-lagu rock-rock yang keras-keras ini dangdutan yang mereka joget-joget ini mungkin mereka akan menjauh, tapi dengan lagu-lagu yang lembut, ada pop, model pop ya. Kemudian ada lagu-lagu yang dibuat oleh seorang kiai, seorang gus-gus-gus ini yang sudah tingkatan tinggi. Ini Masya Allah ya nubila mindalik bisa betul-betul orang awam terlena terbawa dengan lagu tersebut bahkan bisa menangis-nangis dengan lagunya dengan ya ini sajaknya bentuk lagu tersebut. Nah, ini ini sangat berbahaya. Ini termasuk ya hal yang sangat besar enam jalan iblis untuk menyesatkan Bani Adam. Wa idza aratta antarifal ta'rifal fandur fil qarnil awal. Apabila engkau menginginkan suatu kebenaran ingin tahu al-haq, maka lihatlah enam generasi yang pertama. Mereka bagaimana? Para sahabat bagaimana? Para tabi'in bagaimana? Hal fa'ala Rasulullah SAW say'an min dhalika au ashabi au ashabu? Apakah Rasul kita sebagai panutan enam melakukannya? Juga para sahabat apa melakukannya? Sedikit pun dari mereka tidak melakukannya. Ini. Dan juga semua undur. Juga lihat bagaimana akwal il akwalit tabi'in. Ucapan-ucapan para tabi'in, ulama-ulama setelah para sahabat dan juga watabihim dan juga orang-orang yang ikuti para tabi'in. Ini generasi ya al-qurun mufaddalah. Generasi yang sangat utama yang mereka mendapat tazkiyah tentang keistimewaan mereka, tentang keutamaan mereka, generasi para sahabat, generasi para tabi'in dan juga orang-orang yang ikut tabi'in. Bagaimana mereka? Apakah mereka nah berpendapat demikian? Wafuqoha ul ummah dan juga para ahli fikih umat ini. Seperti Malik, ya. Kemudian Abu Hanifah, dan juga Imam Syafi'i wa Ahmad rahmatullah ini bagaimana mereka ternyata fakulul kaum dan hina ternyata mereka semuanya para tabiin ya para ulama-ulama ahli fikih tersebut mereka mencela musik tersebut ini ya nggak ada yang menganjurkannya nggak ada yang apa memerintahkan yang tidak ada bahkan mereka sebaliknya mencela hatta qala al-Malik sampai berkata Imam Malik rahimahullah alaihi idastaro jariatan apabila seorang membeli yakni seorang budak atau idasturia jariyatun apabila dibeli seorang budak naam wasadaha muhaniyah maka dia mendapatkannya bedak tersebut. Ternyata bedaknya pandai menyanyi. Ini ya, pandai menyanyi. Kana lahu radduha, maka hendaklah bagi yang membelinya untuk mengembalikan. Nah, ditolak, jangan diterima. Jangan diterima budak tersebut karena itu adalah apa? Budak pintar menyanyi. Jangan diterima. Wa su'ila al-hina dan juga ditanya tentang musik ya tentang demikian bagaimana Imam Malik ditanya tentang demikian qala maka beliau menjawab innama yaf'aluhu al-fusak sesungguhnya hanya saja yang melakukan hal demikian itu adalah orang-orang yang fusak orang yang ahlu fasik ini ya orang-orang yang fasik ini bentuk ya mubalaghah orang yang betul-betul memang ahli maasi betul-betul yang banyak maksiatnya mereka melakukan demikian yakni lagu-lagu mendengarkan musik musik atau menyanyi menyanyi dan nah, mereka adalah fusak orang-orang yang betul-betul fasik melakukan suatu kemaksiatan yang sangat banyak <clears throat> wasuila al-imam Ahmad Ahmadu an rajulin mata wa khalafa waladan wa muhoniatan ditanya Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah alaihi tentang seorang laki-laki yang mana dia rajul ya mati meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan dalam meninggal dalam keadaan dia meninggalkan seorang anak ini ya orang tua meninggalkan seorang anak ini dan juga meninggalkan budak tapi sayang budaknya apa tukang menyanyi ya tukang menyanyi fahta as asabiyu ila baiha maka anak ini nam walad ini itu butuh untuk menjualnya ya mungkin butuh uang atau butuh apa sehingga dia harus menjualnya produk tersebut Fakola dan mengatakan tuba ala anaha satijah dijual bahwasanya produk itu dalam keadaan apa cacat lamuhoniyah jangan dalam keadaan dia apa suka menyanyi ini jangan dijual ketika memang dia orang-orang budak yang suka menyanyi jangan dijual jangan tapi juallah silakan menjual budak yang cacat yang menyanyi jangan dijual fakilnya Sahu. Kemudian dikatakan kepada Imam Ahmad, Imam Ahmad dikatakan kepada beliau, "Innaha tusawi salasina alfan." Wahai Imam, sesungguhnya kalau budak itu pintar menyanyi, itu harganya sampai selasina alfan sampai harganya itu 30 ya 30 alfan 30 ribu dinar ini ya ini kalau dia pintar menyanyi tapi enggak, kalau nggak pintar menyanyi cuma harganya 20 dinar ini sangat jauh ya apa selisihnya ketika dia pintar menyanyi harganya 30 dinar, kalau nggak pintar menyanyi harga cuma 20 dinar. Coba selisih berapa? Hamzah 10 dinar. Sedinar berapa? Khalid Masih ingat enggak Yakub? Ada yang ingat berapa satu dinar? Ini zaman dulu ya uang pakai dinar nilai mata uang bentuknya emas ya zaman dulu ini apa nilai mata uang bentuknya emas satu satu dinar berapa ada yang ingat kemarin kita sampaikan Pak Komar Imam 4,25 gram satu dinar 4 gram lebih 25 1 gram berapa ribu harganya? Berapa Ustaz? Itu iya jual besi mungkin 500 ya jual besi. Kalau di sini uh, kalau sini sekitar 400 400 ribu berarti satu dinar berapa ribu? 4 kali 4 16 ya 1 juta 600 itu kalau yang dihitung 4 gramnya ya belum 25 nya belum belum dihitung kita gambarnya biar mudah hitungnya 4 gram lebih 4 gram sudah 1 juta 6 600 Nah ini harganya berapa budaknya? 30 ribu ya berapa juta ini tinggal ngalikan ya tinggal ngalikan idakanat muhoniyah kalau dia budaknya pintar menyanyi harganya demikian ya Imam Ahmad Imam Ahmad menganjurkan jangan jangan dijual kalau dia pintar menyanyi tapi jualah walaupun dia cacat nggak masalah nggak apa-apa dia mungkin cacat ya kakinya mungkin agak apa hilang satu jempolnya hilang nggak apa-apa nggak masalah tapi kalau benar punyanya jangan dijual jangan dijual ini anjuran beliau kemudian waida biat sadijah rubbama sawa isrina dinaron dan apabila dijual ya dalam keadaan cacat ini cacat dijual ini barangkali akan mencap nilainya cuma 20 dinar Pakola maka Muhammad mengatakan la tuba ya jangan engkau jual ya budak yang dalam badan dia pintar menyanyi tukang menyanyi jangan kecuali ala anaha satijah yaitu jualah ketika dia memang walaupun cacat ini demikian ini keterangan Imam Ahmad masalah orang yang pintar menyanyi. Di sini beliau menghinakan ya orang yang menyanyi yang dia tuk gaweannya tukang menyanyi sampai-sampai jangan dijual. Tapi Sebelum kita akhiri ada pengumuman sedikit. Jadi pengumuman untuk para santri semuanya dengan sangat berat ya yang kita sebenarnya juga sudah berpikir dengan mujirnya Abu Arkom jadi untuk bulan Januari atau <clears throat> Rabiul Awal ini nanti pembayarannya naik ya ribu di, diiklankan diumumkan semua santri untuk mulai bulan depan jadi naik ribu untuk yang pulang pergi naik 15 ini karena beberapa hal yang memang harus naik diantaranya adalah masalah sembako ini semuanya naik terlebih lagi banyak yang apa min jadi apa yang kalian bayar setiap bulannya itu mengalami apa min banyak yang belum bayar sehingga min uang tersebut sudah kita hitung jadi dari sekian banyak santri kita baru menghitung mungkin 10 orang yang nunggak itu sudah banyak ya jutaan ada yang dua bulan ada yang tiga bulan ada yang setengah tahun jadi ini kita hitung sangat banyak minnya. Sehingga dengan rasa berat ya, kita sebenarnya maunya ingin murah ya untuk pembayaran masalah untuk makan kalian, tapi keadaan memang demikian. Keadaannya apa-apa naik, apa-apa mahal. Ini terpaksa dengan sangat berat kita juga ikut menaikkan menjadi 25.000. Sehingga semuanya berapa? 200